Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا حديث اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin duha yang memberi petunjuk Wahai yang maha memberi petunjuk Tunjuki kami jalan menuju ridhomu ya Allah Lindungi kami dari kesesatan Rabbana la tuji kulubana ba'da idhadaitana Wahab lana min ladunka rahmah Innaka antal wahab Ya Allah Jangan sesatkan kami sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Takobal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah yang kita bahas kali ini Al-Hadi Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha memberi petunjuk dalam surat Al-Furqan ayat 31 A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira dan cukuplah Allah Rabbu wa kafa bi rabbika cukuplah Rabbu menjadi hadiyan wa nasiran yang menjadi pemberi petunjuk dan penolong kunci segala jalan keluar ada pada hidayah Allah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan dan juga Allah yang memberi petunjuk alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddaru fahada yang menciptakan yang mencempurnakan penciptaannya dan yang menentukan kadar masing-masing dan yang memberi petunjuk itu surat Al-A'la ayat 2 dan 3. Tingkatan-tingkatannya pada waktu sperma bertemu dengan sel telur juga itu sperma tidak pernah tahu jalan sel telur tidak pernah tahu sel telur itu siapa dari hampir katanya 200 juta sel sperma bertemu dengan satu sel telur itu juga ada yang menunjuk kita lahir oh maaf di dalam rahim tidak tahu siapa yang merancang dengan sempurna dari ibu dan bapak dia ada di dalam lapisan yang sangat dalam kalau saya menyaksikan operasi sesar itu sampai tiga oh maaf tujuh besetan dan dijahitnya juga tujuh lapis tersembunyi dan beres oleh Allah subhanahu wa ta'ala diatur sel demi sel membelah lahir kita ke dunia dapatlah hidayah pertama yaitu hidayah pertama kita yang Eh, sama dengan hidayah makhluk-makhluk lain insting kita bisa menangis tanpa diajari ibu bapak bahkan dokter yang membantu kelahiran pun tidak mengajari menangis dari mana kita bisa menangis menangis itu adalah alat komunikasi kita mengekspresikan sedih, sakit, dingin, lapar saya kira tidak pernah kita lihat ketika bayi menangis lalu semua mengajari menang. Bayi lahir terus dokter menangis, perawat menangis untuk mendidik bayi menangis. Nangis saja. Itu adalah hidayah pertama. Semakin membesar kita dapat hidayah yang kedua. Namanya indra kita dapat banyak petunjuk Allah mata telinga ada panca indera apa saja indera penglihatan indera pendengaran indera penciuman indera perasa indera an ramal nah, Sebetulnya saya juga kurang hafal. Kita bisa melihat di sini banyak petunjuk Allah dari informasi lewat mata. Mendengar sudah mulai dapat. Tapi yang dapat semua ini bukan hanya kita, binatang juga dapat sebagian indera. Bahkan ada yang lebih tajam. Beruang kutub itu sampai 5 3 5 km penciumannya Alhamdulillah Allah tidak membuat kita penciumnya setajam beruang. Aduh, kalau saya setajam itu menderita sekali saya setiap pengajian begini. Apalagi pengajian malam ya, saudara belum sempat mandi kan, tercium semuanya saya bisa pingsan. Mata kita tidak setajam mata Raja Wali. Raja Wali itu luar biasa dari atas bisa menatap tikus yang keluar dari sarang pendengaran banyak binatang yang pendengarannya luar biasa Alhamdulillah kita dibatasi karena kalau terlalu tajam juga repot ya di ruang ada bayi menangis Alhamdulillah kedengar tapi cukup segitu kalau terlalu banyak yang kita dengar juga tidak bisa fokus. Karena di tempat ini sekarang miliaran suara komunikasi. Suara handphone, benar? Suara ah, beragam jenis suara, siaran radio, TV. Uh, ini di sini. Belum jin, belum nyamuk. Jin aja komunikasi alhamdulillah tidak terdengar oleh kita. Kalau terdengarkan agak kurang tenanglah ya apalagi kalau kuntilanak ngobrol gitu <laughs> eh, ini serius hadirin jadi kita harus bersyukur pendengaran kita dibatasi secukupnya oleh Allah sehingga cukuplah desibelnya cukup ini kita tidak ikut serta ini adalah bagian dari hidayah Allah kulit ini nikmatnya sakit itu adanya di kulit hadirin Makanya di salah satu ayat Quran tuh kalau di neraka tuh salah satu dibakar nanti kulitnya diganti kulit baru karena indra peraba itu ada di kulit di sini. Masya Allah. Alhamdulillah ini diberi sensitif kalau tidak ngedudukin kartel juga senyum saja. Pasti indra penciuman yang bereaksi. Masa bau sate, tenda pengecap ini juga masya Allah tapi banyak juga kita yang tertipu di sini makan banyak yang memuaskan lidah padahal lidah cuma segini ratusan ribu rupiah tuh ini aja. oh lewat dari segini itu sudah lewat itu makanan mahal tuh benar berbahagialah yang sariawan sehingga tidak terlalu tertipu oleh sini karena sempit sak ada juga yang lapar mata lihat warna-warni makanan tuh bangkit contohnya di undangan ya kita lihat mahasiswa santri kelihatan sekali ya karena saya sudah <laughs> resepsi pernikahan beberapa kali jadi kelihatan ya ambil ini ambil itu tidak habis simpen di kolong dihisap tuh lapar mata Padahal bagi kita makan itu adalah ibadah, penguat tubuh, bukan mengenyangkan lidah, bukan mengenyangkan mata. Benar? Hadirin ada lagi hidayah tingkat lebih tinggi yaitu hidayah akal. Nah, kalau ini sudah beda nih. Kalau kuda itu seperti anak umur 3 tahun akalnya. Makanya dia bisa buka pintu, bisa gigit ember kami ada ketitipan kuda yang agak pintar kuda semi kuda Arab diberi makan bedak gak suka itu kan makanan kuda Indonesia digigit itu eh, embernya dilempar keluar kandang untung cuma segitu-gitu akalnya lebih dari itu kita sengsara akal ini diberikan kepada banyak orang termasuk yang tidak beriman nah hidayah tertinggi adalah hidayah Islam hidayah iman hidayah ihsan dengan hidayah Islam kita mengenal Allah dan bersaksi dengan hidayah iman meningkat dari Islam kemudian beriman menjadi semakin percaya ke Allah dan hidayah ihsan itu yakin ke Allah nah ini derajat yang tertinggi hidayah ihsan innallaha yuhibbul muhsinin ini disebut paling banyak di dalam Al-Quran dibanding uh, innallaha yuhibbut yang lain nah hadirin sekalian jadi hidayah ini sesuka Allah diberikan kepada siapa yang dia kehendaki dan kita tidak bisa memberi hidayah yang memberi hidayah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti dakwah sekarang ini saya tidak bisa nih membulak balik hati siapapun tidak bisa memberjadikan orang dari tidak Islam jadi Islam dari Islam jadi tobat itu semua dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dakwah ini apa? dakwah ini ibadah perintah Allah tapi perkara orang dapat hidayah itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dakwah kepada orang non-Islam misalkan ya itu yang membuat orang jadi Islam itu bukan dakwah kita tapi hidayah Allah. Jadi kita tidak boleh merasa kita yang bisa membuka hidayah. Apa hikmahnya? hikmahnya kita berharap jadi jalan dengan meluruskan niat, dengan memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, menyampaikan dengan cara yang hikmah. Dan kalau yang didakwahi belum mau, kita tidak bisa marah karena memang hidayah. Ya kita tahu di zaman Rasulullah pun tidak sedikit yang akhir sampai akhir hayatnya tidak tidak mendapat hidayah padahal bertemu dengan Rasul mendengar, melihat menyaksikan bukti-bukti tak terbantahkan tapi tetap saja mengingkari hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita harus terus meminta petunjuk Allah dalam hal apapun karena segala urusan memerlukan petunjuk gampang susahnya itu tergantung petunjuk sekarang ada Google Map, lebih mudah bukan? Banyak petunjuk di sana. Jalan ini macet, belok ke sini. Dengan jalan yang tidak pernah diketahui, kalau ada petunjuknya jadi mudah. Ulangan itu susah atau gampang itu tergantung petunjuk. Coba ulangan sedang susah sekali. A, B atau C. Lalu tiba-tiba guru lewat B. Beres tuh hadirin. Ini serius. Bukankah begitu? Coba yang susah kemudian dikasih tahu beres tidak? Nah jadi dalam hidup itu tidak ada persoalan yang susah. Yang ada itu kita tidak dapat pertolongan Allah. Makanya jangan takut oleh persoalan, tapi takutlah tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar? Coba nih. Rezeki kita sudah ada belum? Tuh kan dikit yang jawab. Rezeki kita sudah ada belum? Ah ini ada yang terpaksa ya nggak nggak jawab disangka nggak yakin. Tapi kita kan tidak tahu rezeki kita di daerah mana, mana yang berkahnya. Tapi kalau kita diberi petunjuk, efektif nanti kerja kita ke sana. Nih contoh, nih hadirin. Naik ke gunung, masuk ke dalam hutan. Mana yang paling menikmati hutan? Yang dituntun atau yang masuk hutan ngacak sendiri? Coba, orang yang tidak dapat petunjuk masuk hutan, dari mau berangkat saja bekalnya sudah bisa segala dibawa bawa galon dua di lehernya karena dia tidak tahu mata air bawa karung obat nyamuk golok ya tenda kompor belum juga berangkat sudah menderita coba yang diberi petunjuk ketika mau bawa galon ke lehernya kenapa bawa galon air tenang saya tahu nanti tempat mata air udah nggak usah dibawa Kenapa bawa karung? Buat masak beras. Tenang, nanti ada buah-buahan yang matang, bergizi yang bisa diraih di sana. Kenapa sekolah dibawa golok dan perlengkapan takut ada binatang buas? Tenang. Di hutan ini binatangnya kecil-kecil, paling buas babi hutan. Tapi eh, babi hutan gak bisa belok, ada caranya. Belum juga berangkat kalau diberi petunjuk enak apalagi kalau pasrah masuk ke hutan sendirian tapi ada juga datang ke pos di pos di sana ditulis barang siapa yang mau masuk ke hutan ini memasrahkan dirinya kepada pengelola hutan maka akan dibimbing menuju puncak dengan jalan terbaik teraman, ternyaman sama hutannya mana yang bahagiaan yang jalan sendiri atau yang ada penunjuk jalan eh ada apa tuh tenang itu bukan binatang itu duren jatuh oh iya yang gak kasih petunjuk wah lari dia padahal duren yang jatuh giliran apa tuh jangan-jangan duren padahal babi hutan begitulah tanpa petunjuk mas serba salah hadirin benar Kenapa ketawa? <laughs> Nah, jadi hidup ini memang sangat serius dengan petunjuk Allah ini. Makanya kalau sholat itu minta ihdinas siratal mustaqim. Itu kan sudah permintaan yang pertama kita minta kepada Allah sesudah muji alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji puja-puji hanya bagimu ya Allah oleh Allah dijawab hambaku memujiku Ar-Rahmanir-Rahim Duha ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang Allah langsung menjawab Hambaku menyanjungku maniki yaumiddin Wah yang menguasai hari pembalasan Allah menjawab hambaku mengagungkanku Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah hanya kepadamu kami memohon pertolongan ini antara aku dan hambaku idina siratul mustaqim jadi ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin Ya Allah tunjukkan kepada kami ihdinas siratal mustaqim jalan yang lurus jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya bukan jalan orang-orang yang wairil maghdubi yang Engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat Amin kabulkan ya Allah bagi hambaku apa yang dia minta kita fatihah nggak pernah sadar lagi meminta benar Bismillah, Alhamdulillah, izin Amin. Sambil pikir, eh, udah belum fatihahnya. Padahal itu yang menentukan hidup kita, petunjuk. Makanya hadirin, kalau bisa sholat itu dinikmati kita minta petunjuk untuk apapun dari Allah jodoh perlu petunjuk betul pekerjaan perlu petunjuk makan obat juga perlu petunjuk ini obat nyamuk obat orang beli buku ke perpustaka beli buku ke toko buku perlu petunjuk kita tidak mungkin membeli semua buku benar kita akan berguru perlu petunjuk Allah mana guru yang paling menyampaikan baca buku, lihat youtube dan sebagainya semua memerlukan bimbingan Allah kalau kita dibimbing efektif sekali dalam hidup ini nah, makanya sing yakin dulu bahwa semua ini hanya Allah yang maha tahu hanya Allah dan hanya Allah yang memberikan petunjuk yang kedua minta Perbaiki seperti Rabbik Firni Ampuni saya ya Allah Warhamni Sayangi saya Wajburni Cukupi saya ya Allah warufa'ni Angkat derajat saya Orang terangkat derajat itu Kalau hatinya dibuat merasa cukup Kalau hatinya selalu kurang Merasa tidak cukup Tiang bisa ketabrak begitulah sudahlah hadirin tidak usah banyak pikiran ya dan kalau orang cukup di sini tidak akan pernah tamak tidak akan minta-minta tidak akan ngambil hak orang tapi karena dia tidak merasa cukup dengan apapun yang sudah Allah beri maka dia hina <coughs> wanfa'ni wadzukni rezeki yang berkah rezeki itu luas sekali sudah warzukni wahdini minta petunjuk wa'afini diberikan sehat lahir batin afini itu sehat yang bisa jadi taat karena ada yang sehat jadi maksiat kita ingin sehat wa'afiat wa'fu'ani wa'fu'an itu dimaafkan al'afu seperti jejak kaki di padang pasir dihempus oleh badai hilang jejaknya seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya itu ada dalam sholat coba kita sayang ini juga lewat lagi bahkan sejujurnya juga coba sekali-kali minta sesuatu ke orang lain kayak gitu ya Coba ibu minta ke suami minta uang, pacar minta duit, minta duit macam, kosmetik macam. Kita lihat hasilnya. Coba nih mahasiswa ke orang tua telepon bu minta duit dan mending banyak mending beli buku yang segala fotokopi segala macam ditutup telepon atau belanja gitu pak memang. serius ini hadirin kita tuh mau diberi petunjuk oleh Allah tapi mintanya enggak setidaknya jadi nggak benar makanya ketika minta Allahumma ini as'alukal huda minta petunjuk tadi doanya begitu atau Allahumma nawwir qulubana cahai hati kami ya Allah binuri hidayati dengan cita cahaya hidayahmu nah kalau kita sudah minta dalam segala urusan maka kita harus peka terhadap terkabulnya petunjuk terkabulnya permintaan kita petunjuk Allah itu melimpah nah, kita sudah minta giliran diberi nolak marah lagi minta petunjuk ke Allah selesai sholat ada yang ngasih tahu Kang tadi bacaan sholatnya tuh mungkin ada yang harus diperbaiki so tahu ih itu dia dikabulkan ngambek saudara gak usah mikirin bacaan sholat saya lah saudara juga belum tentu bagus ya engkau minta giliran dibeli ngambek pulang ke rumah kata istri pak saya dapat ilmu ilmu apa bu lelaki itu bagusnya sholat di masjid pak ibu sok tahu eh iya pak Bapak kan jogging kuat 5 km Kenapa ke masjid 50 meter gak kuat Katanya nunggu digotong Pak Apaan kamu ngomong sembarangan Jauh kuat ke masjid gak kuat Jangan-jangan ini merupakan ke kemurkaan Allah Pak Ke masjid Pak Itu dia sholat di rumah Ini suratul mustaqim Allah berikan petunjuk lewat istri malah dimarah istrinya ibu juga di masjid amin ya Allah kata kata yang berdoa Allahumma inna nas'alukal huda amin ya Allah amin dikabulkan oleh Allah pulang ke rumah bu cik atuh ditingkatkan perubahannya jangan cuma rubah seragam ibu seragam berubah terus ay eh, kelakuan awet Harusnya iman yang meningkat pengajian teh bukan cicilan. Ayo bu, asik ah, apa mah ikut campur masih mending dia barusan minta kalau petunjuk giliran dibeli ngadat. Makanya kalau kita sudah minta petunjuk harus peka. Bisa lewat istri, suami, anak, apa, apa apa nak Bapak mau nggak saya ngaji? Itu yang Bapak harapkan. Tiap siang malam Bapak tuh mendoakan kamu supaya jadi hafiz Quran. Supaya nanti bisa membawakan mahkota untuk Bapak, Ibu. Nah, apa sih Bapak mahkota aja nyuruh saya? Tuh Bapak ngapalin sendiri. Ya? Memodal <laughs> dong, Jangan diomongin ini ke anak-anak nih. Ya. Ayo bapak nggak pengen ngasih mahkota ke orang tua jelem. Itu tuh petunjuk itu ya. Kita kadang-kadang nggak nyadari atau tiba-tiba kucing di rumah pas mau sujud terlewat. Allah kena kotoran kucing itu petunjuk ya. Petunjuk pikiran kita tuh kotor ada kucing bukan keinginan dia, eh jadah. ya. Kalau boleh mah dia cari yang lain yang gak beresiko dengan pemilik rumah. Tapi dah kalau Allah menyuruh cing di sana, setor dia di atas sajadah. Lewat aja. Harusnya kan petunjuk. Boleh jadi selama ini pikirannya kotor. Daripada marah ke kucing, mending tobat. Ah hadirin sekalian melimpah ruah bagai cahaya matahari Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abadan harapan kita tuh dapat hidayah seperti cahaya matahari yang terus selama-lamanya jadi kita harus peka terhadap petunjuk ini bisa datang dari mana aja ini duduk begini boleh jadi Allah kasih petunjuk lewat sebelah kita apapun ya makanya sing peka petunjuk apa yang paling kita perlukan yang paling kita perlukan pertama selain sesudah kita petunjukkan ilmu yang manfaat ilmu yang manfaat itu kata Imam Ibnu Rajab itu ada dua satu ilmu mengenal Allah ini petunjuk terpenting karena kalau tidak kenal ke Allah oh kita tidak bisa menjadi pecinta Allah tak cinta kalau tak kenal eh gimana teh gimana waktu waktu bapak ngelamar seseorang oh, ah. tak tak kenal maka tak sayang kepada Allah juga begitu mustahil kita bisa melakukan amal-amal yang utama tanpa mengenal Allah yang kedua ilmu tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka jadi ini wajib nih ilmu ini. Hidayah kita cari ilmu tentang mengenal Allah, lalu ilmu mengenal apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Ini wajib. Lalu apalagi ilmu yang sangat hidayah yang sangat penting, tahu tentang kekurangan diri kita sendiri. Karena kita tidak akan bisa tobat, tidak akan bisa memperbaiki diri kalau kita tidak tahu kekurangan kita Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita tuh banyak kekurangan dan kesalahan. Dan yang mengancam hidup kita adalah dolam tuh nafsi, keburukan dan kesalahan kita. Masalahnya tidak semua orang punya keberanian untuk jujur melihat dirinya sendiri. Kita lebih suka bersembunyi di balik topeng, penampilan, harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, kedudukan dan kita merasa terhormat. Nah, petunjuk tentang kekurangan kita itu masih ingat lima, ini saya mengulang yang lalu. Satu, syariatnya adalah dengan tafakuri diri. Jadi harus tahajud itu diselingi dengan tafakur. Ya Allah saya teh sudah benar belum jadi seorang lelaki. Kenapa saya kok kelakuannya nggak bertanggung jawab? Saya teh jujur enggak. Nanti Allah tahu kita ngomong gitu. Nanti Allah bukakan tipu-tipu kita, kemunafikan kita. Astagfirullah. Saya teh sudah tanggung jawab belum jadi seorang kepala keluarga. Jadi contoh apa saya bagi keluarga anak Bagaimana saya mengharapkan anak jujur sedang saya tidak jujur? Astagfirullah ya Allah. Kenapa anak-anak berperilaku gini? Karena saya yang kurang perhatian. Itu <coughs> hidayah bisa datang kalau kita sering menafakuri diri. Orang yang tidak punya waktu untuk menafakuri diri, enggak susah Dua Miliki cermin pribadi Jadi orang-orang terdekat itu adalah cermin bagi kita Karena dia tahu banyak tentang kita Kalau bangsa dipuji di kantor, kantor kurang tahu ya Telah mendapat penghargaan Selaku ayah teladan tingkat provinsi ah gubernur nggak tahu siapa kita ya jauh itu terpilih sebagai ibu teladan tingkat nasional. Eh, apa lagi? Bu Jokowi nggak siapa kita. Jangan bangga. Terpilih secara aklamasi lelaki teladan tingkat internasional. Eh, apa lagi? Makin jauh makin nggak ada yang tahu. Makanya pas pulang ke rumah anak-anak, alhamdulillah Bapak terpilih sebagai figur Bapak teladan tingkat nasional kata anak-anak Hah? mustahil Pak itu panitia pasti nggak tahu apa-apa hancur gagal total hati-hati hadirin ketipu oleh pujian pakai toga pakai sorban pakai pangkat itu bukan kita itu itu topeng ya kita tuh isinya Nah orang-orang terdekat, suami, istri, anak, kodimat sopir, yang ada orang-orang terdekat itu tahu tuh. Di kantor kan ada seorang bos, saudara-saudara sekalian. Di dalam membangun perusahaan profesional, kita memerlukan figur-figur dengan interrogator. Kata supir, supir <laughs> kan cerminnya integritas apa bos semalam ngeres saya ngantuk gitu ada yang bagusnya cuma di mimbar we bicara di podium tapi yang sekelilingnya ah nggak cocok nih ayo aktifkan tuh para suami cari petunjuk Allah lewat istri para istri cari petunjuk Allah lewat suami lewat anak, lewat orang-orang terdekat. Jangan sungkan. Nah, ayo dong kasih masukan buat Bapak. Satu, Pak. Bapak teh kebanyakan bergurau, misal ya. Dua, Bapak teh ngerokok. Semua pengguna narkoba itu diawali dengan merokok. Anak merokok dicontohin oleh bapaknya. Atau bapak teh gimana? ngasih contoh ke anak kalau nggak bisa ngasih contoh terbaik minimal jangan ngasih contoh buruk siap nak apa berhenti itu jangan eh ini terhambang kejantanan eh Hadirin kalau dikoreksi oleh cermin gak usah banyak bicara dengar saja dengar renungkan berterima kasih tobat perbaiki ya ayolah kalau ngobrol tuh sama istri ke suami suami ke istri karena prinsipnya ku anfusakum wa ahlikum naro jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang ketiga petunjuk tentang diri kita biasanya datang dari orang-orang soleh orang-orang pintar makanya sering datang ke ulama ulama yang nggak punya kepentingan pribadi dari dakwahnya kecuali ingin kebaikan biasanya orang-orang yang tulus itu beda rasanya oleh Allah diizinkan kata-katanya punya kekuatan menggugah dan mengubah oleh karena itulah banyak ke ilmu banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh itu bisa jadi jalan petunjuk dari Allah banyak kalau kita gaul dengan yang kurang baik akhlaknya kita jadi soleh contoh ada yang sholatnya cuma tiga kali duhur, asar, maghrib kumpul dengan yang tidak sholat ustad atau dipanggilnya juga padahal dia juga minus ya Mikro jilid tiga kumpul dengan yang buta huruf kiai ya tuh hadirin ayo kalau ingin dapat petunjuk Allah cari orang-orang yang berilmu betulan hadirin saya sangat bersyukur dengan takdir adanya Ustadz Abdul Somad itu ya Masya Allah kita doakan terus semoga Allah memberikan istiqomah dan perlindungan kepada beliau Ustadz Adi Hidayat ya banyak sekarang ustadz-ustadz yang oleh Allah tuh diberikan ilmu yang banyak lurus bicaranya sangat inspiratif ya ini hidayah Allah kita masuk susah ya susu apa turun air lupa ya. ada orang tua juga siapa bapak saya aduh ampun ya apalagi silsilah beliau-beliau makan apa Quran juga ayat ini tempatnya apa lah kita mah Quran juga lupa nyimpen di mana <laughs> boro-boro tempat ayat di Quran kita mah tempat nyimpen Quran lupa kan ampun pisan ada Tuh Quran di mana istighfar Nah itu bisa jadi jalan hidayah dari Allah banyak untuk kita ah, Belajar membuka-buka YouTube-nya Sekarang ada dibesarkan kuatatnya dan banyak ilmu Banyak petunjuk Allah Masya Allah Yang keempat nah, Petunjuk Allah juga bisa datang lewat orang-orang yang Tidak suka kepada kita Orang yang tidak suka tuh aset ya, bukan aset, aset ya. Aset. Uh, oh, orang-orang yang tidak suka ke kita tuh karunia itu. Mereka sampai tidak bisa tidur memikirkan kita, ya. Kita udah pulas dia mau pulang. Kita nggak punya waktu nyari kekurangan diri kita. Beliau seluruh waktunya menganalisa, mengorek-ngorek dengan tanpa pamrih. Ah, ini pengorbanan apa lagi yang kau ragukan darinya? Dan besoknya dia broadcast tuh kekurangan kita. Dia sampaikan kemana-mana. Tujuannya apa? Supaya kita tahu kekurangan kita. Hadirin, jangan takut jangan jengkel karena banyak manfaatnya orang-orang yang sebel ke kita sepanjang kitanya benar karena ada yang kita dihina karena kita salah maka penghinaan itu balasan dari kesalahan kita ada yang kita benar tapi kita dihina nah itu pengangkat derajat nanti beda rasanya karena kalau kesalahan kita pasti pedih di sininya kalau mau ngangkat derajat tidak dibuat pedih di sini oleh Allah dibulak-balik hati kita. Kalau kitanya benar gitu ya, melakukan hal yang benar, dihina, nah ini pengangkat derajat. Tapi kalau kita dizolimi karena dosa, ada pedihnya di sana. Dengar aja baik-baik. Dulu waktu A diuji dengan zaman ya begitulah banyak tampil ceramah sana sini makin padat ceramah makin kurang belajar Alhamdulillah ada yang dengan baik hati menuliskan rapot merah Aagim itu kan berarti meneliti kelakuan saya ceramah-ceramah saya dibaca banyak koreksi yang manfaat tidak semuanya memang tapi banyak sekali kebaikan Kenapa kita marah? Kita tidak akan jadi hina dengan dihina orang. Kita tuh jadi hina karena kelakuan hina kita. Mulut orang bukan Tuhan kita. Tulisan orang bukan Tuhan kita. Tuhan kita itu Allah. Yang menentukan diri kita tuh adalah Allah. Yang membagikan nikmat itu Allah. Yang mengangkat menurunkan derajat itu Allah. Bukan mulut orang. Makanya kalau orang menghina kita dan sebagainya, tenang saja. Dan gak ngepek. Berefek itu kalau kita menuhankan penilaian dia. Hei, monyet kamu. Jadi monyet nggak? Dia nyebut kita monyet, ada beberapa kemungkinan. Pertama dia tidak pernah tahu monyet itu apa. Ya. Yang kedua Mungkin mirip. yang tersinggung kan yang mirip biasanya. Sok sekarang orang gemuk disebut kurus, nah, ngepek ya kan? Eh gendut baru naon sih atau ngomong gitu. Nah berarti dia gendut ya. Berarti kalau disebut monyet tersinggung dia menyadari itu. Teori Darwin ya. Sudahlah hadirin. Kalau ada orang yang berkata kurang baik ke kita, satu masih ingat? Kita syukuri bukan kita yang jadi dia. Harus disyukuri loh. Kalau kita ada yang nipu, kita syukur bukan kita yang nipu. Bagian ditipu mah lebih aman daripada bagian nipu. Ya kan? Kalau dia menghina kita, ini pelajaran. Betapa buruknya kelakuan orang yang menghina maka Allah mengajari saya untuk tidak jadi penghina. Saya tidak akan mau melakukan apa yang dia lakukan. Kalau orang janji tidak nepati janji, ini Allah masih petunjuk ke kita betapa buruknya orang yang tidak menepati janji. Saya tidak mau melakukan hal yang sama. Kan gitu? Kalau dia mencemooh kita di depan orang, mempermalukan kita, ini petunjuk dari Allah agar kita tidak melakukan hal yang sama. Yang ketiga, ini sebagai sarana penggugur dosa. Orang tersebut kan jadi penggugur dosa kita, benar? Ladang untuk meningkatkan kualitas kebaikan kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang baik, sama adil. Kita berbuat baik kepada orang yang biasa aja yang tidak berbuat baik, naik tuh derajatnya. Tapi kita berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik ke kita, innallaha yuhibbul muhsinin itu kan Rasulullah seperti itu ya kan nah sekarang ada nih <coughs> ladang kita punya amal yang tingkat tinggi kenapa gue ngomong begini saudara ini serius saudara dan dia menghina kita juga izin Allah ada sekarang sedang beredar sendal hilang di masjid itu musibah yang ringan tapi sendal saudara tidak pernah ada di masjid itu musibah yang besar ya berarti dia nggak pernah ke masjid ya. atau nyeker mungkin Jangan salah bersikap kepada orang yang tidak suka ke kita. Boleh jadi banyak petunjuk Allah dari mereka petunjuk dalam bentuk contoh petunjuk dalam bentuk kekurangan kita dan yang kelima adalah tafakuri fenomena yang terjadi di sekitar kita itu petunjuk semua Pak Ahok itu full banyak petunjuk Allah di sana bagaimana kalau seseorang kurang bisa jaga lisan itu petunjuk dari Allah untuk kita pelajaran benar oh begitu bagaimana kalau ya banyak hal yang kita bisa pelajari makanya sebagai syukur ke Allah doakan saja Pak Ahok itu dapat hidayah siapa tahu keluar penjara jadi Muhammad Ahok atau Abdullah Ahok dan gak rugi bagi kita mendoakan kebaikan benar tiang ketabrak ini petunjuk katanya mau apa uang 90 sekian miliar kan usia sudah sepuh mau diapakan jam satu setengah miliar ini petunjuk buat kita apa untungnya punya jam satu setengah miliar saya nih ya kalau sekarang ada yang ngasih jam satu setengah miliar langsung ek dijual mending jadi asrama santri benar daripada di sini bukan nggak normal kan Tolong jam berapa sekarang? Dulu aja ada cincin kan begini terus megangnya ada. Kan? Masya Allah. Ada hadisnya Ustaz? Silakan tolong dibacakan. Yes. Dari Abu Dar radhiyallahu an berkata dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kudsinya yang artinya Wahai hamba-hambaku kamu sekalian adalah sesat kecuali orang yang aku beri petunjuk karena itu mintalah petunjuk kepadaku niscaya aku akan menunjuki kalian hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa mengajak kepada hidayah, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari mereka, pahala dari mereka. Dan barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Tuh, yang barusan tuh jadi ingat khutbah Jumat ada seorang ustadz yang mengat, ber, berkhutbah menceritakan tentang eh di mana ya perempuan yang nakal itu yang suka gimana tuh omongnya gitu tuh akhirnya datang dia berzina di sana yang zina dapat dosa yang tuh juga dapat dosanya udah gitu pulang yang berzina ngasih tahu teman-temannya tiap hari itu dosanya melimpah gara-gara tuh menunjuki kepada kemaksiatan hati nah hadirin jadi fenomena yang ada harus jadi bahan tafakur oh serakah tuh ujungnya begini itu petunjuk Allah juga tuh dan tidak ada kejadian yang sia-sia Donald Trump itu Donald Trump itu ciptaan Allah milik Allah dalam genggaman Allah setiap saat syariatnya dengan begitu insya Allah suatu saat bagaimana umat bisa bersatu lebih perhatian ke Palestina dan sebagainya itu juga bagian daripada Allah menunjuki sesuatu hadirin marilah kita terus meminta kepada Allah karena tanpa petunjuk repot sekali biasakanlah istiqoroh mau berangkat kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi Bismillahi, tawakal alallahi la hawla wala quwata billah dan petunjuk selain doa kemudian kesempurnaan istiar adalah ketawakalan. Tawakalan ini akan membuat kita dicukupi. Wa may tawakal, 'ala Allah fahuwa hasbu. Yang dicukupi itu bukan hanya kecukupan makan tapi kecukupan informasi, kecukupan data ya, kecukupan uh, hati. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang merancang kita punya keperluan dan setiap keperluan kita bisa dicukupinya hanya oleh Allah dan pemilik apapun yang kita perlukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti saudara-saudara yang belum nikah, punya banyak keperluan, lihat itu kunang-kunang, lihat ini eh, kunang-kunang <laughs> itu leng-leng. Udah kalau minta petunjuk ingat, kalau nggak dapat kunang-kunang ya nanti mungkin dalam tidur oleh Allah dihibur ya dengan caranya. Dan nah, Allah yang menciptakan keinginan syahwat itu juga dan Allah bisa mencukupi kita dengan cara yang halal walaupun belum punya jodoh Allah tenangkan hati begitulah atau ketemu dengan dalil untuk memperbanyak saum pokoknya mah nggak dikecewakan saja yang minta ke Allah dan pasrah jangan tergesa-gesa ya kalau mau milih jodoh harus istiqoroh dulu doa saya tuh kalau istiqomah malah jadi nggak jadi ya pemamannya we dalam bahasa sana istiqomah itu adab bagaimana kita meyakini istiqomah itu bukan diantara dua satu juga harus istiqomah karena yang satu juga belum tentu baik begitulah mau cari pekerjaan istiqoroh mau dapat jabatan istiqoroh nanti Allah akan memberikan petunjuk petunjuknya gimana dalam mimpi eh Allah terangkan tahu kuali, kualitas kita di dalam memahami petunjuknya kan tiap diantara kita tuh beda-beda kemampuan untuk mencerna petunjuk dari Allah tidak harus dalam mimpi semua dulu ada santri di sini dia naksir santri dulu gitu ya. lalu dia tiba-tiba berkata ah saya yakin dia jodoh saya saya sudah istiqoroh terus gimana tahunya saya semalam mimpi mimpinya gimana saya lihat dia mandi ah, enggak mau istiqoroh masa Kalau masih informasi gitu dan nyata tidak jodoh hadirin yang itu mah ngeres saya sebelum tidur Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui bagaimana membuat kita paham terhadap petunjuknya ya hadirin waktu membatasi perjumpaan kita intinya adalah segala urusan itu ada dalam genggaman Allah yang berat dalam hidup kalau kita tidak dapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala urusan terkecil pun kita memerlukan petunjuk dan teruslah meminta kepada Allah dan pekalah terhadap apa yang kita minta jangan sampai kita meminta tapi tidak peduli dengan petunjuk yang ada dan selalu pasrah kepada Allah dalam segala urusan karena jaminan Allah diberikan kepada yang ahli tawakal hadirin kalau Allah memberi petunjuk tidak akan ada yang bisa menyesatkan oleh karena itu minta terus kepada Allah ya muqallibal qulub Sabit kolbi ala dini Minta ditetapkan Robbana atina uh, Ulangi robbana La bana Ba'da'id hadaitana Supaya kita jangan dipalingkan oleh Allah Sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kita Ini penting robbana ah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terus baca itu karena kalau dicabut hidayah ini bisa repot kita. Sekarang kita rajin ke pengajian dicabut saja, nggak mau ngaji lagi. Rajin ke masjid dicabut, tidak ke masjid. Yang paling bahaya adalah dicabut nikmat iman. Nauzubillahi min dzalik. Tidak ada lagi bencana yang lebih besar selain bencana dicabutnya nikmat iman. Hati-hati dijaga nikmat hidayah yang sudah ada dengan penuh rasa syukur. Sahabat sekalian terima kasih. Saya dapat informasi dari tim Facebook. Nih selama ceramah ini sekarang dimasukkan ke sebesar ini. Ini bisa sampai 30, kadang sampai 50 selama di sini saudara yang memerlukan ceramah sederhana seperti ini boleh biayanya untuk apa lebihannya lebihannya untuk beli kamera untuk beli switcher ya karena kita kan tidak mau minta-minta tim Facebook ini jadi dagang jadi saudara nanti bukan niat beli niat mengganti uang ini sekaligus beli peralatan gitulah ya ah, ah saya mah perlu tapi saya mau belikan aja kameranya langsung sekalian begitu ada <laughs> infaknya 150 ya mudah-mudahan manfaat isinya ceramah-ceramah dan video juga tinggal milih ini nanti teman di PKM teman di Facebook ini ini nomornya kalau yang di rumah perlu 082121 berapa? 95 empat tujuh kau berapa ya 08 21 21 lima empat tujuh WA saja kalau perlu perlu rekaman-rekaman ke teman-teman yang mengelola ini maaf ya ini mau menyempurnakan ikhtiar tapi biasanya sudah begini tuh sok ada aja ah oh, udahlah sweaternya dari saya aja ah Alhamdulillah ah, begitulah tapi kan dilarang minta-minta ikhtiar gini ya padahal kalau ngumpulin ini kan untungnya tidak seberapa tapi daya yang ngasih mah Allah nah ini juga penjelasan ini tuh sebetulnya rada memancing-mancing hina <laughs> siapa tahu ini petunjuk ya bagi orang yang sangat ingin banyak amalnya oh iya beneran hadirin ini petunjuk nih termasuk akal-akalan juga ini sahabat yang baik Allah sedang mendengarkan kita tidak nih sedang melihat kita mengetahui isi hati kita ah, kalau kita diberi nikmat sampai ke makom itu kita tidak akan merasa sendiri lagi tidak ada kesepian kita akan sangat sibuk dengan Allah yang maha mendengar maha melihat, maha tahu maha menguasai segala-galanya petunjuk terbesar adalah hati kita jadi penuh ingat kepada Allah dan yakin inilah yang harus kita minta karena kalau sudah yakin kepada Allah kita akan selalu berbaik sangka dan baik sangka kita ana inda zanni abdi aku sesuai dengan prasangka hambaku kita akan diberi apa yang disangkakan oleh kita kepada Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita hidayah yakin kepada Allah amin ya rabbal alamin terima kasih hadirin kita akan segera tutup sambil membaca Al-Quran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 Allah maha menyaksikan dosa yang berulang-ulang maksiat yang berulang-ulang padahal kita sudah tahu ilmunya Alhamdulillah Allah masih menutupi dan membimbing kita untuk bisa sadar Orang menghormati kita karena tidak tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita dihargai orang lain karena orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Allah lah yang menutup-tutupi. Alhamdulillah Allah menolong kita mendapat ilmu dibimbing bisa ke masjid setiap langkah menggugurkan dosa maka lain mengangkat derajat Allah membekali kita dengan sedekah sedekah bisa menghapuskan dosa padahal bekalnya dari Allah Allah janji majelis ilmu adalah tempat Allah mengampuni hamba-hambanya bahkan yang tidak sengaja datang sekalipun jika Allah kehendaki diampuni hadirin nikmat mana lagi yang akan didustakan kita tidak tahu tinggal berapa lama lagi hidup ini tersisa mudah-mudahan Allah yang maha mengetahui segalanya membimbing kita agar bisa istiqomah istiqomah dalam taubat, istiqomah dalam taat Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Kufuru Rahim Ya Dal Jalali Wal Ikram Rabbana Tulamna Anfusana Wa Ilam Tagfir Lana Wa Tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika salihin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah taubatan nasuha ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah wa taubatan qoblal maut Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة النار يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا Doa yang maha baik Ampuni dan sayangi orang tua kami Bimbing kami agar bisa membahagiakan dan memuliakan orang tua ya Allah Selamatkan ibu bapak kami ya Allah dunia wal akhirat Ya Allah ampuni dan sayangi guru-guru kami Wahai Allah Yang menjadi jalan hidayah dari untuk kami Ampuni dan sayangi siapapun yang menjadi jalan petunjukmu sehingga kami bisa mengenalmu ya Allah mengenal jalanmu muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah ya Allah ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami yang menjadi jalan karuniamu untuk kami lipat gandakan balasannya ya Allah selamatkan berkahi kehidupannya ya Allah ampuni hamba-hambamu yang pernah kami zolimi selama ini. Ya Allah cegahlah kami dari perbuatan zolim terhadap siapapun. Berikan kemaafan dari orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Ya Allah ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami. Berikan hidayah taufikmu agar tidak menjalimi siapapun. Lapangkan hati kami untuk memaafkan ya Allah. Allah maafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimah al minhum wal amwat ya Allah jadikan saat ini saat mustajab engkau maha mendengar ya Allah engkau maha dekat engkau maha menyaksikan engkau maha mengabulkan kabulkan doa-doa kami ya Allah amin ya rabbal alamin ya alhamdulillah doa doalah hadirin masing-masing amin hadirin tidak ada doa yang tidak didengar oleh Allah yang maha baik kapan Allah mengecewakan kita walaupun kita mengkhianati Allah tetap Allah memberikan yang terbaik dan saudara-saudara kita juga. Ya Allah, Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami kali ya Karim. Berikan kekuatan iman bagi yang masih lemah ya Allah. Berikan hidayah bagi yang belum menemukan jalanmu ya Allah. Cahayai yang hatinya gelap gulita, lembutkan yang hatinya keras membatu, lapangkan yang hatinya sempit Kayakan yang hatinya miskin Ya Allah Ya Allah Sembuhkan yang hatinya berpenyakit Bahkan hidupkan yang hatinya mati Ya Allah Ya Allah Berikan kesembuhan lahir wal batin bagi yang sakit Khususan saudara kami yang lumpuh Ya Allah Ndu, Jayan dan kawan-kawan Ya Allah Taiso semuanya sembuhkan Ya Allah Kuatkan imannya ridokan hatinya Lindungi saudara-saudara kami yang teraniaya ya Karim Di Palestina atau di penjara bumi manapun Kau pasti menyaksikan segalanya Kuatkan iman, kuatkan perjuangannya Ya Allah cerai berikan kekuatan musuhmu ya Allah Cerai berikan kaum zalimin Lemahkan kekuatan mereka Ya Allah mereka semua dalam genggamanmu ya Allah Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Jadikan yang terluka menjadi pengangkat derajat dunia akhirat Jadikan yang wafat jadi syuhada ya Allah Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya ibn wal amwat Ya Allah bukakan pintu rezeki yang hanya yang halal barokah Jauhkan dari yang haram dan subhat Lepaskan kami dari lelitan hutang piutang ya Allah Lepaskan dari riba ya Allah Ya Allah berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya Pernikahan barokah Rumah tangga sakinah Keturunan yang soleh-solehah Keluarga hafiz-hafizah Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah Allahumma ja'alna hajjan mabrur Wa sayyan mashkur wa danban maghfur Wa amalan salihan makbul Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والإيمان Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun ala alhamdulillah ya Allah jangan biarkan kami dipimpin oleh orang musyrik oleh orang munafik karuniakan kepada kami pemimpin yang beriman padamu ya Allah yang yang amanah adil dan bisa memimpin kami di jalanmu Ya Allah lindungi kami dari para pemimpin yang musri munafik Takobal minna ya karim amin ya Hadirin kita warga Jawa Barat 47 juta